Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Kita meneruskan bahasan al-fusul fi sirati Rasul. Ini pasal-pasal di sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW yang ditulis oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Yang beliau ini Ibnu Katsir juga punya buku Istiqsar Ulumul Hadis yang kita sedang bahas juga ya bagaimana dia menyebutkan gurunya Abdul Hajjat Al-Mizzi yaitu mertua dia sendiri ya dan dia menikah dengan perempuan yang lizi bagaimana dia jarang untuk kemudian salah di dalam menyampaikan hadis ya demikian Ibnu Katsir termasuk ulama-ulama Syafi'iyah Sebutkan pada pertemuan telah lewat ya kita masih dalam bahasan perang Hudaybiyah ya, sebelumnya perang Badar perang Uhud ya demikian juga perang Ahzab dan kita masih di Guswah Di peperangan Hudaybiyah Yang sebenarnya tidak terjadi peperangan padanya Guswah Hudaybiyah Dzulqa'dah tahun yang ke-6 Hijriah Dan itu disebutkan Oleh Abdul Mas'ud radhiyallahu Inilah kemenangan sebenarnya Inna fatahna laka fatah mubina Ya sungguhnya kami memberikan kepada engkau kemenangan Dengan kemenangan yang sebenar-benarnya Ya disebutkan bahwa kami dulu para sahabat ya Ibnu Mas'ud belum mengatakan itulah ya itu itu adalah perang Hudaybiyah ya demikian disebutkan pada pertemuan telah lewat ya bahwa Nabi SAW akhirnya mem, mem, ya, membuat apa perjanjian ya dengan orang-orang kafir Quraisy untuk tidak berperang selama 10 tahun ya kemudian sebutkan kita teruskan faqarallahu subhanahu wa ta'ala Ulahu maka Allah menetapkan semua itu illa mastusniya kecuali yang dikecualikan minal muhajirat al mukminat dari perempuan-perempuan yang hijrah dari kaum mukminin mukminat minan nisa dari perempuan ya disebutkan di surat al-mumtahan ayat yang ke-10 ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum mu'minatun muhajiratin famtahinuhunna aw alimu bi imanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar kalau perempuan-perempuan ini mukminah jangan kembalikan ke ke orang-orang kafir Sebagaimana kita sudah sebutkan, isi perjanjian itu seakan-akan adalah merugikan kaum mukminin. Jadi orang-orang eh, yang masuk Islam dari orang-orang Mekah, kalau dia ke Madinah harus kembali ke Mekah dikembalikan. Tapi sebaliknya, yang dia itu dari Madinah, ya, kemudian dia ingin kembali ke Mekah, maka kalau dia ingin ke Mekah ya sudah dikembalikan ke Mekah, boleh. Nah, ini seakan-akan apa? Merugikan. Ya demikian. Yang dikecualikan adalah apa? Perempuan. Adapun perempuan ya orang-orang yang masuk Islam dari Mekah kemudian dia masuk Islam muhajirat menuju ke Madinah maka jangan dikembalikan ke ke Mekah lagi. Ini yang dikecualikan. Paham? Fa innahu nahahum maka sungguhnya Allah SWT melarang mereka an ilal kufar untuk mengembalikan perempuan-perempuan ini yang mukminah kepada orang-orang kafir. Wa haramahunna 'alal kufar yaumaidin. Dan Allah mengharamkan perempuan-perempuan mukminah ini kepada orang-orang kafir pada hari itu. Wah, dalam amrun aziz, ini perkara yang dia itu berat, yakni untuk orang-orang usul fikih. Ya, bagaimana? Ini kan seakan-akan bahwa apa? Bahwa Al-Qur'an ya, wa huwa sunnah bil Qur'an, yaitu sunnah yang dia itu umum ya dikhususkan dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Quran mengatakan kecuali perempuan-perempuan maka tidak boleh. Ini seakan-akan sunnah Nabi SAW dikhususkan dengan Al-Quran dan ini tidak mengapa. Kesimpulannya adalah sesuatu yang yang tidak mengapa. Ya demikian. <clears throat> Kemudian sebutkan wakat kana ya ini beliau menyebutkan perkara tentang usul fikih dan adalah karena Nabi SAW qabla wuqu'i hadisul ya sebelum terjadinya perjanjian ini ya berjanji, berjanjian ya ini seakan-akan perdamaian 10 tahun tidak perang ya setelah kejadian ini asal itu adalah apa kejadian itu asalnya adalah bahasa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ila ahli Mekah ya asalnya perjanjian ini itu Nabi SAW mengutus Utsman bin Affan ke Mekah dulu jadi Nabi kan waktu itu dengan para sahabat hendak melakukan umroh ya di tahun yang ke-6 ini ya akan melakukan umroh di tahun yang ke-6 Dzulqa'dah ini maka Utsman diutus dulu ke Mekah, ya, ke Mekah dulu. Ya, untuk kemudian melihat keadaan terus misal itu alam, ya. Yu'limuhum untuk memberi kabar orang kafir Quraisy anahu lam yaji kita lihat, Nabi akan datang ke Mekah bukan untuk perang kepada seorang pun. Wa inna maja mu'tamiron. Nabi akan datang untuk umroh saja. Ya. Bahkan siapa dari Utsman, maka diantara kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya orang-orang Quraisy waktu itu memberikan kehormatan kepada Utsman bin Affan. Sudah kamu tawaf dulu. Ya, karena dia mungkin orang terpandang di di kafir Quraisy walaupun sudah apa pindah ke Madinah. Sudah kamu tawaf. Fa'aba alaihim, maka Utsman menolak. Ya. Wa dia mengatakan Utsman bin Affan la atuf biha qabla Rasulullah. Aku tidak akan tawaf sebelum Rasulullah SAW. Ya, ini Rasul tawaf dulu baru baru kemudian apa? Aku akan tawaf. Ya demikian. Walam yarji Utsman radhiyallahu Kemudian ternyata Utsman tidak tidak kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tadi diutus, tidak datang-datang. Hatta balaghahu annahu qad qutil Utsman. Sampai kabar kepada beliau bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Oh, ada kabar. Yang namanya kabar kan Anda eh, tidak tahu kita bagaimana keadaannya. Apalagi waktu-waktu yang di situ terjadi peperangan dan sebagainya. Ada kabar Utsman dibunuh. Pahami al-dzalika Rasulullah, maka semakin panas. Yang demikian itu atas Rasulullah SAW. Sumada sahabahu kemudian Nabi memanggil sahabat-sahabatnya. Ilal bayah untuk berbayat. Siapa yang berbayat? Berbayat untuk apa? Alat kita untuk perang, untuk mati, untuk menebus darah Utsman bin Affan. Karena ada kabar Utsman terbunuhkan itu. Kita akan masuk ke Mekah perang pokoknya. Kan demikian. Siap untuk mati. Inilah itu ridwan. Ya. bayah di bawah pohon waktu itu. Untuk apa? Untuk mati. Ini namanya bayah bukan sekedar yakni mungkin beri harta dan sebagainya. Ini bayat untuk mati. Berarti yang siap untuk bayat waktu itu adalah siap untuk mati. Untuk berjihad. Bapak Fabayauhu tahta syajar hunak. Maka mereka berbayar di bawah pohon di sana. Wakanat samurah itu namanya pohon samurah namanya, ya. Pohon yang ma'ruf di sana. Disebutkan di situ ada riwayat Ibn Sa'ad yaitu masyhur, tapi ternyata itu adalah Nafi. Yang Nafi tidak bertemu Umar bin Khattab radhiyallahu Kisahnya waktu itu, kisah yang masyhur, Manusia itu kanan nas yaitu nasyajarah. Mereka biasa mendatangi syajar ini tadi, pohon yang yang dulu digunakan untuk berbaiat. Ya. Kemudian mereka sholat manusia ini zaman para tabiin banyak yang sholat di situ. Ya, kemudian sampai kabar ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu Kemudian Umar pun memberikan peringatan, wa amara biha faqutiyat. Kemudian ya diperintah untuk dipotong. Ya, potong aja pohonnya itu. Karena apa menjadi e, perkara yang diagungkan. Nah, ini keramat, keramat kan itu di zaman kita kan itu, ini pohon keramat, ada wali tidur di sini demikian. Di zaman Umar radhiyallahu dipotong pohon itu. Untuk apa? Untuk menghilangkan ke kesyirikan. Jalan-jalan pada kesyirikan. Walaupun disebutkan terputus tadi sanadnya. Wa kana idzatu man bai'a hunak dan jumlah orang yang berbaiat ya itu adalah jumlah yang banyak. Ya. Kemudian dikeluar ya. Anahu kharaja ma'ahu ila Hudaybiyah. Maka kemudian Nabi pun keluar dengan orang-orang yang tadi berbayat itu ke Hudaybiyah. Kecuali Jud bin Qais, namanya Jud bin Qais. Ya, disebutkan dia itu munafik. Ya, dia bersembunyi dengan ontanya. Demikian juga Abu Surehah, Hudaybah bin Usaid. Dia mengikuti ya, mengikuti uh, e, bayat Hudaybiyah ini e, mengikuti perang Hudaybiyah ini tapi tidak ikut berbayat. Ya, sebagian dia mengatakan dia itu berbayat. Kemudian disebutkan juga oleh Ibnu ya, jadi waktu itu kemudian berbaiat mereka kan. <clears throat> Wa kana uluman bai'a, ini pertama orang ikut berbaiat itu adalah Abu Sinan, Wahab bin Mihsan. Aku Ukasha bin Mihsan, saudara Ukasha bin Mihsan. Ya, demikian. Sebagian mengatakan yaitu anaknya Sinan bin Abi Sinan. Demikian juga berbaiat di situ Salamah bin Aqwa radhiallahu anhu. Bahkan disebutkan dia tiga kali berbaiat sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim taala kejadiannya waktu itu kan Utsman kan belum belum datang-datang. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dapat kabar bahwa Utsman itu terbunuh walaupun tidak terbunuh Utsman bin Affan. Maka ketika kejadian bait itu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Utsman bin Affan disebutkan bahwa doa sallallahu alaihi wasallam eh dayadahi an-nafsi karimah. Nabi meletakkan salah satu tangan beliau ke diri dia yang mulia. Ya, jadi waktu itu Usman kan nggak ada. Yang namanya bayat kan bersalaman atau semisal itu. Dan Usman waktu itu tidak ada kan? Dan waktu itu Nabi SAW meletakkan salah satu tangannya ke diri beliau. Kemudian beliau mengatakan, wahadihi an Usman Ya, ini bayatnya Usman Ya, an Utsman radhiyallahu Bahkan ada lika ajalla min syuhudi tilkal bayah. Ya, ini lebih tinggi daripada kalau ada Usman itu ada di situ. Ya, ini Nabi SAW misalkan bahwa tangan beliau ini sambil beliau mengatakan ini adalah bayatnya Utsman bin Affan. Ini lebih bagus daripada Utsman dari situ. Wa anzalallahu wasallam kemudian Allah SWT menurunkan ayat ya demikian. Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Fath. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyunaka tahta syajarah. Dan Allah telah ridho kepada orang-orang beriman id yubayyunaka ketika mereka berbayat kepada engkau Muhammad tahta syajarah di bawah pohon. Pohon apa? Pohon samur wa alima ma fi Allah mengetahui apa yang di hati mereka. Mereka siap untuk mati kan demikian. Wa qala demikian juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah dari Ummu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anha. Nabi mengatakan apa? Ini mulia juga, ini seperti perang Badar. Kalau perang Badar Nabi, Nabi menyebutkan bahwa di situ ada qudsi, "Ikmalu ma itu. Berbuatlah sekendak kalian, aku telah mengampuni kalian. Terserah mau buat apa saja. Ini juga Nabi mengatakan dalam Sahih Muslim, la ahadun miman bai'a tahta syajarah nar. Tidak akan masuk ya, tidak akan masuk seorang pun dari orang-orang yang berbayat di bawah pohon api neraka, ya. Ini tidak akan masuk neraka orang yang berbaiat di bawah pohon. Ini keutamaan ya orang-orang yang dia itu ikut waktu itu. Fahadihi bayatul ridwan. Inilah namanya bayatul ridwan. Ridwan ini ridho Keriduan Allah Subhanahu wa taala. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Ya demikian. Dan tadi kita sebutkan pohon yang tempat digunakan untuk bayat ini oleh Umar bin Khattab ya dipotong. Sebagaimana telah lewat juga ya di Fathul Masjid ketika waktu itu datang kepada Umar bin Khattab kabar bahwa ada jasad yang tidak dimakan oleh ya oleh tanah ya oleh ya ini waktu yang disebutkan itu adalah Daniel ya, Nabi Daniel dari pengikut Nabi Isa alaihissalam. Maka oleh Umar diperintahkan untuk dibuat di situ 13 kuburan ya, sekitar itu. Ya di, di dekat sungai atau semisal itu. Kemudian dikuburkan di malam hari. Untuk apa Umar melakukan? Agar tidak orang kemudian menyembah kuburan tersebut. Karena tidak diketahui di mana kuburannya kan itu. Jadi jasad itu kemudian dimasukkan, dikuburkan, dikuburkan di 13 lubang itu tapi nggak tahu di mana letaknya. Ini juga ya sungguhan Umar untuk kemudian menjauhkan manusia dari kesyirikan. Demikian juga beliau mengatakan ketika beliau mencium Hajar Aswad. Dia menyebutkan hadis, ya, dia menyebutkan inilah alamu innaka hajarun, innaki hajarun. Aku sudah tahu engkau adalah batu. Kalau oleh aku tidak melihat Nabi, ya, biluk mencium kamu, ma biluk, Aku tidak akan mencium kamu. Ya, jadi aku tahu bahwa engkau adalah batu. La yadur wala yang Pak tidak memberikan bahaya, tidak memberikan manfaat. Kalau aku, kalau tidaklah aku melihat Nabi menciummu, aku tidak akan mencium. Nah, ini juga ini menunjukkan tentang apa? untuk menjaga seseorang itu tauhidnya. Demikian juga menjauhi perkara-perkara syirik. Ya, sampai di sini. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.